kaji dan pelajari hadis-hadis tadi yang berkaitan dengan masalah haji karena sekarang sedang berangkat orang-orang yang mau beribadah haji kepada mereka yang berangkat baik yang sudah berangkat maupun yang akan berangkat kami ucapkan selamat jalan mudah-mudahan memperoleh haji yang mabrur. Amin. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al umratu ila al umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah." Ibadah umrah sampai ibadah umroh yang berikutnya akan menutupi dosa-dosa yang dilakukan antara keduanya. Zakat haji yang mabrur tidak ada pahala lain kecuali surga. Al-umratu ilal umrati dari umroh ke umroh yang lain kafaratun lima bainakuma kafaratun itu artinya menutupi ibarat kita menulis itu ada yang kita sebut dengan tipek menutupi sehingga dilihat kadang-kadang juga nggak terlihat di fotokopi juga nggak ada keluar tapi catatannya itu bukunya tetap ada meskipun tulisannya sudah tidak ada itu kafar ya menutupi ada dosa itu diampuni dengan satu cara namanya kafar cara kedua adalah Abun ya. Abun itu artinya dihilangkan. Jadi kalau dihilangkan itu lain dengan ditutupi itu. Ditutup kadang-kadang kalau ceramah itu masih kelihatan. Ya, Pak, itu dihilangkan. Ya. Ada lagi yang maghfirah yang meskipun secara kebahasaan menutup juga, tapi maghfirah itu busa katanya sudah tidak ada lagi. Ya. Ini kafarah adalah pengampunan yang paling ringan. Dan kafarah itu selalu dikaitkan dengan dosa-dosa kecil. Jadi ibadah umroh itu, umroh itu adalah haji kecil Umrah itu haji yang tidak memakai hukum di Arafah itu namanya umrah. Disebut haji kecil. Sedangkan haji yang pakai hukum di Arafah itu disebut dengan haji besar atau haji akbar itu. Jadi setiap tahun tuh haji akbar itu selalu ada. Nah, yang dihapus dengan Antara lain umroh adalah dosa-dosa kecil. Dosa besar tidak akan terhapus kecuali dengan taubat. Ya. Apa perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil? Dosa besar itu adalah dosa yang diancam dengan hukuman di dunia dan juga diancam dengan siksa di akhirat itu dosa besar contohnya seperti mencuri diancam dengan hukuman di dunia kalau memenuhi syarat pencurian dipotong tangannya dan diancam juga dengan siksa di akhirat Tentu kalau yang bersangkutan tidak bertemu nah, Sedangkan dosa kecil itu dosa yang tidak ada ketegasan hukumannya di dunia dan tidak pula ada kejelasan bentuk hukumannya atau siksanya di akhirat itu disebut dosa kecil. Jadi yang dapat terhapus dengan antara lain ibadah umroh itu adalah dosa-dosa kecil. Bukan hanya dengan umroh, dosa-dosa kecil itu dapat terhapus dengan segala amal kebajikan. Ya, sembahyang, wudhu, baca Al-Quran, amal-amal sholat itu dapat menutup, menghapus dalam pengertian menutupi dosa-dosa kecil. Sebuah contoh misalnya ada seorang sahabat yang berjalan. Tiba-tiba dari arah yang berlawanan ada seorang wanita. Maka sahabat ini mungkin merasa ya nyaman sekali memandangi wanita itu ya sambil berjalan tidak tahunya di depannya sudah ada tembok akhirnya karena dia masih menoleh memandangi wanita yang lewat itu mukanya nabrak tembok itu akhirnya mukanya berdarah gitu ya tapi dasar sahabatnya Akhirnya dia bilang dalam hatinya, darah ini tidak akan saya hapus. Sebelum saya datang kepada Rasulullah, dan amal apa yang dapat dan aku tanyakan kepada Rasulullah, amal apa yang dapat menghilangkan dosa saya karena melihat wanita ini? Akhirnya dengan darah berkucut datang kepada Rasulullah ceritakan, bahwa tadi di jalan ada wanita hewan dari arah yang berseberangan saya melihat tiba-tiba saya nggak tahu di depan saya sudah ada tembok ketabrak tembok akhirnya berdarah seperti ini. apa kemudian turun ayat inna hasanati yudhibna sayyi'at sesungguhnya amal-amal kebajikan itu dapat menghapus menghilangkan sayiat dosa-dosa kecil maka orang yang melakukan dosa-dosa kecil seperti contohnya sahabat tadi, kalau dia beramal kebajikan, apakah sembahyang, wudhu, baca Quran, dan sebagainya, itu sudah otomatis sayiat atau dosa-dosa kecil itu akan terhapus dengan amal-amal yang saleh. Ya, salah satunya adalah ibadah umroh. Nah, coba dalam umroh itu ya disebutkan oleh Rasulullah kafaratun lima bainahuma. Kalau dulu misalnya pernah umroh pada tanggal 1 Januari 2008. Kemudian umroh lagi 1 Januari 2009. Maka dosa-dosa kecil yang dikerjakan selama satu tahun akan dihapus dengan satu kali ibadah umroh. Maka oleh sebab itu umroh itu semakin jarang sebenarnya semakin banyak menghapuskan dosa-dosa kecil. Makanya Rasulullah sejak tahun ke-6 Hijri sampai beliau wafat tahun 11 itu berumroh selain yang wajib ya selain yang wajib bersama haji itu hanya tiga kali saja tiga kali itu yang satu gagal tahun ke-6 karena Rasulullah belum boleh masuk ke Mekah karena Mekah masih dikuasai oleh orang-orang musyrik jadi dari sini kita punya kesimpulan umroh itu semakin jarang itu semakin bagus. Kenapa? Yang dihapuskan semakin banyak. Kalau pagi umroh, nanti sore umroh, yang dihapuskan baru sedikit. Kalau pun ada Tapi kalau sudah lima tahun nggak pernah umroh, misalnya. kan dosa kecilnya kan banyak. Kemudian umroh terhapus semua itu oleh satu perbuatan umroh. Ini salah satu hikmah daripada ibadah umroh. Haji kecil. Sedangkan al-hajjul mabrur adapun haji yang mabrur lain salah jazaun ilal jannah. Tidak ada pahala lain kecuali surga. Al-hajjul mabrur haji yang mabrur. Mabrur itu apa? Mabrur itu haji yang baik. Ya atau dilakukan secara baik. Apa haji yang baik itu? Menurut Imam An-Nawawi, haji mabrur itu adalah haji yang tidak tercampur dengan maksiat sama sekali. kongresnya haji mabrur itu adalah haji yang memenuhi tiga syarat. Ibadah haji yang memenuhi tiga syarat insya Allah menjadi haji yang mabrur. Kalau satu syaratnya tidak terpenuhi, tidak akan menjadi haji yang mabrur yang baik, yang diterima oleh Allah. Tiga syarat itu yang pertama adalah niatnya harus lillahi ta'ala. Semua ibadah tentu niatnya harus lillahi ta'ala puasa, salat, zakat, sedekah dan sebagainya. Tapi yang unik ada dua ayat yang berkaitan dengan ibadah haji disebut di awalnya dengan kata-kata lillah dan ayat yang lain ditutup dengan kata-kata juga lillah. Yang diawali dengan lillah firman Allah Subhanahu wa taala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila Walillahi dan hanya karena Allah hajjul baiti Walillahi 'alan nasi hajjul baiti Diwajibkan atas manusia menjalankan ibadah haji ke Baitullah ke Makkah bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Ini diawali dengan kata-kata lillahi. Di dalam ayat lain ada ayat berkaitan dengan haji ditutup dengan kata-kata walillahi Wadimul hajja wal umrata lillah. Kerjakan dengan sempurna haji dan umrah lillahi ta'ala. Padahal semua ibadah harus lillahi ta'ala, tapi tidak ada ayat yang menyuruh sholat diawali dengan lillah. Walillahi ala nasi iqamatus sholat. Tidak ada. Atau ayat yang berkaitan dengan puasa. Walillahi 'alal mu'minina shaum Ramadan. Enggak ada yang seperti itu. Demikian pula zakat dan sebagainya. Padahal semua ibadah harus lillahi ta'ala. Apa hikmahnya? Hikmahnya karena ibadah haji adalah ibadah yang paling banyak provokatornya. Gitu. Makanya kami nulis buku namanya mewaspadai provokator haji. Paling banyak godaannya ibadah haji. Ada seorang ustazah. Ini contoh bagaimana seorang kemudian terperangkap oleh provokator setan. Dia ustazah pada sering berceramah di majlis ta'lim kaum ibu. Biasa waktu muludah yang ceramah bukan ustazah haja Fulana bin Fulana, binti Fulana. Ustazah haja, ustazah haja, ustazah haja. Terakhir nama dia karena belum haji disebut ustazah saja. Gak pakai aja. Itu pulang langsung damprat suaminya. Pokoknya suaminya dia harus apa dia lakukan apa jual rumah apa jual tanah apa jual apa yang penting tahun depan saya harus sudah pergi haji malu bang yang lain sudah haji semuanya. Istri abang belum haji. Oh. Jadi ini contoh seseorang terkena provokasi ibadah haji yang seperti itu insya Allah dijamin tidak lillahi dia hanya kepingin dipanggil ustazah aja saja bukan kepingin menjalankan perintah Allah. Makanya yang pertama kali syarat ibadah haji yang mabrur yang pertama kali harus niatnya lillahi ta'ala. Makanya kalau ada orang belum kemampuan untuk pergi haji, dia berupaya ngutang-ngutang dan sebagainya dan sebagainya biar bisa pergi haji ini juga terkena provokator haji ya ada orang pergi haji kok ngutang-ngutang segala jadi kalau ngutang itu tidak wajib nah, contoh orang yang tidak berkewajiban tapi memaksa-maksakan diri dijamin dia tidak lillahi ta'ala kepingin disebut hebat ya kepingin disebut ini dan itu kepingin dipandang ya duitnya banyak dan sebagainya seperti ini dijamin tidak lillahi ta'ala makanya yang paling tahu apa hasilnya itu niatnya lillahi ta'ala atau tidak adalah mereka sendiri yang pergi haji, bukan orang lain. Yang jelas syarat pertama agar hajinya mabrur, satu niatnya harus lillahi ta'ala. Yang kedua, uang yang dipakai untuk biaya perjalanan ibadah haji BPIH dulu namanya ONH ongkos naik haji sekarang diubah karena ketika disebut ONH itu ongkos itu naik terus memang ongkos naik tidak pernah turun tiap tahun naik lagi naik lagi namanya juga ongkos naik ya. ONH-nya atau BPIH-nya biaya perjalanan ibadah haji harus diperoleh dengan cara yang halal. Kalau itu duit, memperoleh dengan cara yang halal. Kalau itu fasilitas, fasilitas itu juga diperoleh dengan cara yang halal. Bukan membohongi, menipu, dan sebagainya. Maka uang hasil korupsi untuk dipakai store BPIH uang hasil mencuri dipakai untuk store BPIH uang hasil menipu dipakai untuk store BPIH dan kemudian pergi haji dijamin hajinya tidak akan mabrur tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya? Sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Inna la yakbalu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin Sesungguhnya Allah tidak akan menerima salat seseorang yang tanpa bersuci. Bersuci itu mungkin pakai wudhu atau mungkin memakai tayamum. Dan Allah tidak akan menerima sedekah dari hasil ketidakjujuran. Ulul itu perbuatan yang tidak jujur. Maka ini macam-macam. Semua perbuatan haram itu masuk di situ. Korupsi, menipu, mencuri. Maka semua itu kalau ada orang ONH-nya dengan ONH yang diperoleh dengan cara yang haram dijamin hajinya tidak akan mabrur. Ada cerita menarik. Pada tahun 85 atau 86. Ya. Masuk di koran soal itu. Maaf. saya ceritanya menarik ada seorang germo mau pergi haji. Nah, gitu. Tanya pada ulama, Allah nanti menerima enggak hajinya itu? Ya, ini seorang germo. Tahu banyak ya germo kan? Ya. Mudah-mudahan nggak tahu. Ada ulama menjawab apa? iya akan aja berangkat kita nggak perlu intervensi masalah diterima atau nggak diterima. Sebab urusan diterima itu adalah urusan Allah. Siapa tahu nanti setelah dia di Mekah, dia taubat di sana dan pulang menjadi seorang yang yang baik, yang tidak menggermokkan diri lagi. Apa itu? Kami waktu itu menulis di koran itu Ya karena berdasarkan hadis itu tadi, Allah la yaqbalu salatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min ghururin. Disedekahkan aja gak terima oleh Allah. Allah gak akan menerima. Termasuk dipakai untuk hati. Sebab itu uang itu bukan uang dia. Maka kami ya, berdasarkan hadis ini orang yang pergi haji yang ONH-nya dari perbuatan yang haram. Saya mengatakan tegas, dijamin tidak akan terima oleh Allah. Dijamin tidak akan terima oleh Allah. Maka ada cerita, ya, karena ada kiai yang mengatakan silakan aja pergi nanti urusan diterima Allah yang berwenang. Ya, tapi kan sudah ada ajaran dari Rasulullah yang menjelaskan bahwa kalau seperti itu nggak akan diterima akhirnya dia mengikuti ya fatwa kiai lagi berangkat juga modalnya uang setoran anak buahnya ya pulang akhirnya panggil panggil Bu Hajah Bu Hajah Germong. namanya sudah haji pulang bulan Muharram bulan sofar bulan Maulud Rabiul Awal banyak majelis taklim mengadakan mauludan. Nah, Ibu Hajah tadi diundang untuk datang ke peringatan Maulid Nabi, ya. Kan udah haji Ibu Hajah, Hajah Germo tadi. Makanya datang ke kampanye bukan haji untuk hubungan dan sebagainya. Datang, Assalamualaikum, Bu Hajah, apa kabar? Apa dia bilang? Alhamdulillah setelah saya bergaji semuanya berkah semuanya. Orang-orang pada bingung berkah apa buah aja Dulu sebelum saya bergaji anak buah saya baru 20. Sekarang setelah saya bergaji anak saya, anak buah saya sudah ada 60 orang berkah semuanya itu. Aduh yang seperti ini bukan berkah. Itu namanya anak bukan berkah. Ya, jadi berdasarkan ajaran Islam, syarat yang kedua, ONH-nya harus dari perbuatan yang halal. Ya. Orang korupsi, sudah setorkan haji, dijamin tidak akan diterima hajinya. Bagaimana sedekahkan tidak diterima oleh Allah. Diwakafkan tidak diterima oleh Allah. Lalu kapan? Kembalikan. Selesai. Kewajiban dia adalah mengembalikan duit itu pada yang punya. begitu duit bukan milik dia. Syarat yang ketiga, manasik atau amal-amal ibadah hajinya harus mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menurut pikirannya sendiri. Saya katakan begini, sebab pernah ada rombongan ibadah haji itu, itu datang dari Jakarta, kemudian bermalam di Hotel Sheraton di Jeddah Gak ke Mekah, gak ke Ka'bah, tidak. Gak ke Masjidil Haram. Tanggal 8 atau tanggal 9 pagi langsung ke Arafah. Nah, habis ke Arafah, ya, waktu wukuf, habis zuhur, habis asar, balik lagi ke hotel Sheraton di Jeddah jadi tidak memakai bermalam di Musdalifah, tidak bermalam di Mina, tidak melontar jamroh di Mina. Jamroh bukan jumroh, yang benar Tidak teman teman Mereka ganti aja dengan membayar jam. Kok duitnya banyak? Apa kata mereka? Waktu itu saya dengan Allah itu kan tidak menghendaki hambanya menderita, susah dan sebagainya. Toh kami telah diberi rezeki oleh Allah. Untuk apa harus berdesak-desakan di Mina? Malah kadang-kadang ada yang terinjak mati. Huh? Eh, akhirnya tidak bermalam di Mina, tidak melontar jamur. Padahal itu adalah kewajiban-kewajiban haji. Tidurnya dari Arafah kembali lagi ke hotel Sheraton di Jeddah. Ya, yang lain digantikan orang. Sudah akhirnya pulang ke Jakarta. Ya, disebut Pak Haji juga. Ya, Haji Sheraton. Yang seperti ini dijamin tidak akan diterima oleh Allah. Sebab tidak mengikuti petunjuk dan tata cara yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Haji adalah penghayatan, menghayati apa yang dulu pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Makanya ada melontar jamrah karena Nabi Ibrahim ketika diprovokasi oleh iblis dilempar ibu iblis pakai batu Cuma kadang-kadang ada yang emosi, bukan pakai kerikil melemparnya, pakai batu yang besar biar setannya cepat mati. Setan mana dibang, lempar pakai batu mati? Ya. Maka harus mengikuti wadah yang buat puas dengan lemparan batu. Itu tembok-tembok di Mina dipukuli pakai sandal, pakai sepatu. Itu contoh-contoh ibadah haji yang tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiga syarat itu dan itu kalau terpenuhi pahalanya baru disebut surga. Gak tahu surga kelas berapa. Jangan-jangan surga kelas ekonomi. Ekonomi itu alias melarat. Ya, naik kereta api kelas ekonomi pelan pelan nggak ada AC-nya ya kipasan juga kelatek-kelatek nggak ada lampunya nggak ada kursinya sampai kadang-kadang toilet biasa dipakai tidur oleh orang-orang malam-malam ada yang mau pipis nggak lihat di situ ada orang tidur langsung aja merujuk untung aja yang tidur situ langsung mimpi kehujanan hujan wahana, amat katanya itu nah, itulah kelas ekonomi alias kelas barat makanya fakultas ekonomi itu fakultas melarat Sementara ada ibadah lain yang dijanjikan oleh Allah surganya bersama beliau tapi banyak orang tidak mau apa itu menyantuni anak yatim ana wa kantil yataini yatini kam hataini fil jannah. Saya bersama orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di surga. Yang pergi haji silakan. Selamat jalan mudah-mudahan aja Niatnya nilai taala, oleh hanya halal mengikuti tuntunan Nabi dalam mengerjakan ibadah haji. Insya Allah makbul. Yang tidak pergi haji apa yang dikerjakan? Jangan dikira surga itu hanya lewat haji. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal soleh sangat dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini maksudnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah bulan depan. Para sahabat bertanya, walal jihad bisa bilah ya Rasulullah? Bukankah jihad bisa bilah disanangi oleh Allah ya Rasulullah? Apa ya Rasulullah? Lah, walal jihad bisa bilah. Tidak pula jihad bisa bilah illa an yakhruja rajulun walal ya'ud ila kecuali kalau dia keluar pergi perang fisabilillah dan gugur sebagai syahid tidak pulang kecuali namanya. Maka amal soleh apa saja dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu amal soleh akan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencintai amal soleh yang dilakukan oleh seorang maka Allah akan mencintai orang yang melakukan itu maka jangan mengatakan kalau nggak haji nggak ada pintu surga pintu surga banyak sekali maka 10 hari pertama silakan beramal soleh sebanyak-banyaknya dan amal soleh yang paling paling mirip itu puasa. Amal saleh yang paling irit, gak modal apa-apa. So pakai modal. Ya. Yeah. Baca Quran pakai modal, kita punya. Punya Al-Quran. Puasa pakai modal. Hmm. Nah kalau puasa 9 hari karena hari ke-10 nggak boleh kita puasa. Silakan kerjakan. Satu sampai sembilan puasa silakan. Tambah baca Al-Quran. Syukur tambah sedekah. Syukur tambah kurban serahkan. Akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga pintu surga. Tidak hanya melalui haji. Baik, ada waktu, kadang-kadang ada pertanyaan, silakan. silakan kalau ada pertanyaan silakan bapak ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, ingin saya tanyakan uh, terutama mengenai pelaksanaan ibadah ibadah haji yaitu mengenai mikot terutama gelombang kedua yang dari jamaah dari Indonesia itu kan ada yang mikot di Jeddah padahal mungkin dari Rasulullah Jeddah mungkin tidak disebutkan mungkin di Alam lam mungkin mau eh, penjelasan dan apabila dulunya pernah dicegah terus bagaimana apakah itu kena dam atau harus mengulang lagi dan sebagainya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, apakah jika termasuk mikrot memang tidak disebut oleh Rasulullah Alaihi Wasallam termasuk yang tidak disebut oleh Rasulullah adalah ya mikrot bagi orang Irak itu ditetapkan oleh Sayyidina Umar tempat yang namanya Zatu Arqin itu nggak pernah disebut oleh Rasulullah. Jadi dikiaskan, ya, karena jarak antara Mekah dengan dengan Kornul Manazil itu itu Kornul Manazil itu di arah timur. Kalau Zatu Arqin itu arah timur laut, itu jaraknya sama. itu. Maka Sayyidina Umar menetapkan bagi orang Irak itu bisa atau dapat memulai mikot ikhramnya memakai ikhram dan niat ibadah haji dan umroh mulai di tempat namanya Zatul Irqin. Itu nggak disebut oleh Rasulullah. Nah termasuk kita juga nggak disebut. Tapi para ulama termasuk Imam Ibn Hajar membolehkan orang berikhram mulai dari Jeddah. Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa bahwa orang Indonesia boleh memulai ikhramnya dari kita. Ada yang kadang-kadang mulai ikhram dari Bandara sekarang. Kalau alasannya Rasulullah dulu nggak pernah ikhram dari Jeddah, memang Rasulullah nggak pernah ikut sawat kok. Jadi yang pernah disebut oleh Rasulullah itu yang dari arah Mesir itu Yanbul namanya. Yang dari arah Medina Bir Ali. Ya, Bir itu sumur Ali. Yang dari arah Yaman itu Yalamlam. Yang dari arah timur itu di Karbul Manazil. Itu yang disebut oleh Rasulullah SAW. Karena waktu itu, ya tempat-tempat itu yang dilalui oleh orang-orang yang mau masuk ke Mekah. Waktu itu Irak belum menjadi Muslim. Nah, mereka kalau datang ke Mekah tidak melalui Taif, tapi dari Timur Laut langsung ke Mekah. Nah, tempatnya itu namanya Qarnul Manazil, eh, namanya Zatu Arab ini. Itu kias seperti itu. Nah, jadi memang ada yang mengatakan tidak boleh itu dua pendapat itu. Yang salah mendapat nilai satu, yang benar mendapat nilai dua. Itu. Kalau ada orang yang mengambil pendapat misalnya bahwa jika tidak boleh <clears throat> menjadi mikot tempat mulai beribadah haji maka dia kalau berikrom atau memulai dari bidang, ya dia masih membayar kalau dia termasuk yang berpendapat bahwa dia bukan tempat mikrom. makanya ada yang yang punya keyakinan mikvahnya di mana ketika di pesawat ya sudah di atas pahit yaitu Qarnul Manazil. Nah, dia harus melakukan itu sebuah masyarakat kalau tak pesawat baru pada pakai pakaian seperti itu. Manazil itu posisinya kalau dari arah timur ya, dari Riyadh itu sesudah kota Taif. tahun 76 kebetulan pertama kali ya haji karena tinggal di sana itu lewat Taif naik taksi dari Riyadh ke Mekah berhenti di Kornul Manazil waktu itu musim dingin sekali bulan November sebenarnya sekarang kan ya, tahun 76 dingin iya. baik ada lagi pertanyaan silakan Masih. Jadi katanya orang Indonesia tidak perlu ragu karena ada fatwa MUI. Kalau salah MUI yang disalahkan. Ya, <clears throat> ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kemampuan itu. Bagaimana hukumnya kalau kita sudah mampu segalanya, tapi kita menunda bahkan tidak sempat naik haji yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau orang tidak mampu dari sisi finansial, pak ya, yang lainnya mampu, Kemudian ada orang yang mau menghajikan, tapi dia menolak Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, yang pertama ada orang yang mampu tapi dia menunda-nunda. Ya. Selama dia sebelum mati mampu mengerjakan, insya Allah nggak ada masalah Pak. Tapi kalau menunda-nunda kemudian mati, berarti dia sudah punya kewajiban tapi dia nggak mau mengerjakan. Memang ada dua pendapat di kalangan para ulama. Apakah ibadah haji itu kewajiban yang harus segera dikerjakan? Artinya ketika saya mampu sekarang harus sekarang, gitu loh. Ada yang berpendapat kapan dia mampu harus kerjakan sekarang. Alasannya kalau dia kemudian nanti duitnya dicuri orang, dia pernah mampu, kemudian dicuri orang, gak bisa kerja, nah dia dosa kan? Waktu mampu gak, kenapa gak mau mengerjakan? Tapi ada yang berpendapat haji itu bukan satu kali dalam satu umur seumur hidup. Maka kapan saja dia mau mengerjakan, kalau nggak tahun sekarang tahun depan, ya boleh aja asalkan sebelum mati dia sudah mengerjakan gitu. Kalau sampai mati dia nggak mengerjakan dan dia karena menunda-nunda bisa berdosa. Bahkan dosanya bisa dosa besar karena meninggalkan kewajiban. Kalau sekarang itu bukan menunda-nunda karena gilirannya nggak datang. Hmm. Orang kapan sekarang mungkin tahun 13 baru bisa berangkat saking banyaknya orang mau pergi haji. Ya. Padahal kuotanya dibatasi untuk seribu orang satu orang. Jadi Indonesia kalau memang penduduknya 220 juta itu hanya dapat kuota 220 ribu saja. Ya. Itu pembagian kuota itu juga dalam rangka untuk membatasi supaya tidak terjadi kepadatan Tapi masalahnya banyak orang yang sudah haji maunya tiap tahun pergi haji akhirnya padat terus. Ya. Makanya lebih baik yang diutamakan yang belum haji silakan. Yang sudah haji duitnya lemparkan ke Padang lah gitu. Nah orang diberi rezeki oleh Allah. Ada yang memberikan fasilitas dan tidak mau. Kalau dia itu belum pernah haji, bisa berdosa itu. Istitoah kata para ulama itu ada dua macam. Kemampuan pergi haji itu ada dua macam. Yang pertama istitoah bidar. Memang kemampuan asli dari diri sendiri dia memang mampu. Yang kedua, istitoah bil ghair. Kemampuan karena diberi orang lain. Diberi orang lain nggak mau. Dia kan benar sudah punya kemampuan itu kalau mau dia terima. Nah, menolak seperti itu itu dapat bermasalah, berdosa. Itu rezeki dari Allah. Asal dia tahu bahwa itu semuanya adalah halal. Maka jangan ditolak kalau itu yang wajib bagian yang pertama baik barangkali sampai sekian dulu satu lagi silakan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama Ustaz yaitu umrah sunnah. Kebanyakan jemaah haji itu melakukan umrah sunnah menunggu eh, datangnya hari apa yang bolak balik ke enam atau kantor-kantor itu dan ada <clears throat> mitos barang siapa yang bisa mencapai tujuh kali dia sama dengan melakukan satu kali haji besar meskipun um, eh, saya pernah baca dan apapun tidak ada satu pun eh, hadis atau penjelasan yang mengatakan umroh sunat ini umroh yang dilakukan ini adalah merupakan suatu umrah yang seperti yang dikenal sebagai umrah yang kita kenal selama ini. Jadi mohon perjalanan Ustaz yang satu. Yang kedua <clears throat> mengenai eh, tadi pembebasan penghapusan dosa bahwa orang siapa sampai pada eh, umrah selanjutnya dosa-dosanya. Pengertian dihapuskan ini apakah nanti dia akhir masa masih diminta pertanggungjawabnya terhadap dosa itu atau memang dihapus atau istilah gampangnya di skip di, dihapus sama sekali pengertian menghapus itu apa apakah 5 dosa tiga pahala lima ketutup itu masuk umpama Ustaz ya apakah itu yang dimaksud dengan dihapus yeah. atau apakah yang dapat tidak tidak sama jamnya nanti di akhir hari yang ketiga Ustaz mengenai uh, setiap puasanya sesuai dengan tuntunan dan dia pada hari lebaran dia fitri seperti bayi yang dilahirkan. Nah kalau dibandingkan dengan tadi bahwa seseorang yang naik haji kemudian dosa dihapuskan, padahal dalam bulan puasa pun dia melakukan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan, dia juga sudah hapus. Gitu. Bagaimana nih mas tadinya? Baik, yang pertama ibadah itu harus mengikuti tuntunan Rasulullah, Al-Quran dan Hadis. Jangan ngarang-ngarang sendiri itu nggak boleh. Rasulullah ketika berhaji tahun 10 Hijri itu umroh cuma satu kali ya. Maka tidak ada keterangan dari Nabi yang mengatakan siapa yang umroh satu kali akan dapat pahala haji dan sebagainya. Itu provokator itu. Kita lihat wilayah mungkin ada di bawah provokator Nazi. Ya. Tidak ada. Rasulullah sekali aja. Empat tahun itu mulai tahun ke-6 sampai tahun ke-11 ya Rasulullah itu. Itu umroh hanya empat kali. Tahun ke-6 umroh jajar. Tahun ke-7 umroh kodok. Namanya umroh kodok karena tahun 6 gagal. Tahun ke-8 umroh sudah Tahun ke-9 tidak. Tahun ke-10 umroh bersama haji. Gak pernah tiap bulan umroh juga gak pernah. Apalagi umroh Ramadan gak pernah sama sekali. Makanya terus Rasulullah. Itu berlebihan seperti itu. Itu bukan tambah benar. Malah bisa makruh dan haram. Bikin Mekah. Ya, sesak sekali gara-gara banyak orang umroh. Rasulullah sekali yang kedua, kalau sudah dihapus dan tidak akan diberi pertanggungjawaban. Dosa kalau sudah dihapus ya sudah selesai. Yang ketiga, puasa juga menghapus dosa. Ya memang puasa menghapus dosa, baca Quran juga menghapus penghapus penghapus dosa itu sangat banyak sekali. Tapi bukan cuma umroh saja. Ini salah satu fungsi. Baik cukup banyak. Ya? Baik. Ya, sampai sekian. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi pada kajian yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.